Dan adapun tentang hukum siam insya Allah kalau memungkinkan, kalau mungkin insya Allah Kemarin kalau nggak salah kita sudah sampai ke pembahasan ittaqun nisa. Takutlah kalian kepada para wanita. Yang telah kita sebutkan beberapa dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bahayanya para wanita sehingga kita diperintahkan untuk berhati-hati dari mereka. Sudah masuk ya. Nah. Dan juga di antara apa yang beliau sebutkan di dalam kitab ini menyebarnya ikhtilaf, percampur bauran antara laki-laki dengan perempuan di jalan-jalan di pasar-pasar waliyadzubillah yang ini juga merupakan salah satu sebab yang akan menimbulkan fitnah di antara mereka. Demikian pula di antara fitnah yang beliau sebutkan terjadinya uh, khalwat atau bersepi-sepian berdua-duaan antara laki-laki dengan wanita yang bukan mahramnya. Yang mana ini merupakan perkara yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena tentunya syaitan yang akan menemani mereka. Juga di antara fitnah yang ditimbulkan disebabkan karena wanita ini adalah ketika wanita hendak melakukan safar melakukan perjalanan sebagai seorang musafirah yang demikian ini tidak diperbolehkan dan diharamkan atas para wanita kecuali apabila mereka melakukan safar yang disertai dengan mahramnya kita sampai pembahasan tersebut dan kita telah membacakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dan Al-Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wa wasallam bahwa beliau bersabda la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'adhi mahram janganlah berdua-duaan janganlah bersepi-sepian seorang laki-laki dengan wanita kecuali disertai dengan mahramnya faqama rajulun faqala lalu kemudian berdirilah seorang laki-laki lalu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, imra'ati kharajat hajatan waqtatabtu fi ghazwati kada wa kada." Wahai Rasulullah, bahwa istriku keluar untuk menunaikan ibadah haji. Sedangkan saya sudah mencatat dan mewajibkan diri saya untuk ikut dalam peperangan ini dan peperangan ini. Ini problem yang dialami oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini Beliau langsung bertanya begitu mendengarkan bahwa tidak diperbolehkan bagi seorang wanita untuk melakukan perjalanan yang disebut dengan safar. Kemana saja, kecuali apabila disertai dengan mahram. Sampai berangkat haji pun, ya, dia mempertanyakan ini kepada Rasulullah bahwa istri saya ingin menunaikan ibadah haji, tentunya dengan melakukan perjalanan. Sedangkan saya sudah tercatat untuk ikut dalam peperangan ini. Apa yang saya harus lakukan wahai Rasulullah Qala maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Irji' pulanglah kamu fahujja ma'am ra'atik." Berhajilah kamu bersama istrimu. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada seorang ini yang dia telah menuliskan namanya, yang telah diwajibkan atas dia untuk melakukan peperangan diperintahkan untuk pulang lalu kemudian berhaji bersama istrinya. Ini menunjukkan bahwa sama sekali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan rukhsah sedikit pun bagi seorang wanita untuk melakukan perjalanan dalam keadaan dia tidak mempunyai mahram. Walaupun dalam perkara ibadah, ini bayangkan untuk menunaikan ibadah haji yang merupakan kewajiban dan termasuk daripada rukun Islam, apabila seorang wanita melakukan pemberangkatan itu tidak disertai dengan mahram, maka tidak ada kewajiban bagi wanita untuk berangkat kecuali apabila dia telah mendapatkan mahram. Nah, dari sini ikhwani wa akhwati fiddin azakumullah ada isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak dibenarkan yang ada atau dinamakan dengan uh, perwakilan atau mengikuti orang yang mempunyai mahram. Dia sendiri tidak mempunyai mahram, lalu ada seorang wanita dari temannya, dia mempunyai mahram, maka boleh bagi wanita ini untuk mengikutinya. Yang demikian ini secara isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kepada sahabat ini untuk pulang menemani istrinya. Sama sekali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan apakah dia mempunyai teman lain yang mempunyai mahram untuk berangkat bersama-sama. Sama sekali tidak. Akan tetapi suaminya ini diperintahkan untuk pulang dan berhaji bersama istrinya. Dan ini jelas ikhwani wa akhwati fid din azakumullah. Wa qabla hadits Ibnu Abbas awrada al-Bukhari haditsan li Uqbah bin Amir. Sebelum hadis Abdullah bin Abbas, Al-Imam Al-Bukhari sudah menyebutkan satu hadis yang diriwayatkan yaitu hadis Uqbah bin Amir. Faqala maka berkata Al-Imam Al-Bukhari, Haddatsana Qutaibah bin Sa'id. Telah memberitakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id. Qala haddatsana Laits bin Sa'din, Abu Harith Al-Fahmi, Imam Mesir dan muftinya. An Yazid bin Abi Habib dari Yazid bin Abi Habib an Abil Khair dari Abul Khair an Uqbah bin Amirin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dari Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda iyyakum wadkhul ala nisa ya hati-hatilah kalian jauhilah oleh kalian masuk ke ruangan wanita ke tempat para wanita iyyakum wadkhul ala nisa' al Imamun Nawawi rahimahullah taala ketika beliau menjelaskan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan tentang hadis ini, "Wa fi hadzal hadis wa ma ba'dahu tahrimul khalwati bil ajnabiyah wa ibahatul khalwa bi maharimiha." Wa hadzanil amrani mujma'un alaihima. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan diharamkannya seseorang berkhalwat bersepi-sepian dengan wanita yang bukan mahram, ajnabiyah. Dan mafhum pemahaman dari hadis ini menunjukkan bolehnya kalau seseorang berkhalwat dan bersepi-sepian dengan mahramnya. Diperbolehkan. Bahkan bukan itu saja, mak safar pun diperbolehkan. Naam. Lalu beliau mengatakan dua perkara ini adalah perkara yang telah disepakati oleh para ulama. Maka di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ada tahdzir peringatan untuk masuk ke ruangan para wanita. Apabila di tempat tersebut terdapat wanita yang bukan mahramnya, tidak diperbolehkan seorang itu berkhalwat. Faqala rajulun minal ansar. Lalu berkatalah seorang laki-laki dari kalangan ansar. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afara'aital hamu? Bagaimana pendapatmu tentang ipar? Ya. Alhamu itu artinya akaribu zaujil mar'ah karib kerabatnya dari pihak suami. Ya. Sebab hamu ini termasuk dari istilahnya al-asmaul khamsah. Abuka wa akhuka wa ha, fuka wa hamu hamuki wa dumalin. Ya. Kata mereka para ulama nahwi tidak benar kalau antum mengatakan hamuka. Yang benar adalah hamuki. Kenapa? Karena hamu ini adalah karib kerabat dari sang suami. Ya, karib kerabat dari sang suami. Maka yang dikatakan hamuki. Nah, akaribu zaujil mar'ah. Ah, ini seorang ansor bertanya kepada Rasulullah, bagaimana hukumnya bersepi-sepian dengan alhamu? Karib kerabat dari dari pihak suami. Qala maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamul maut bahwa ipar itu adalah kematian. Naam. Yang dimaksud alhamu sebagaimana kita jelaskan adalah karib kerabat. Akan tetapi tidak termasuk diantaranya orang tua. Ya. Orang tua tidak termasuk dan tidak termasuk pula anak-anak. Karena setelah terjadi akad nikah, setelah terjadi pernikahan maka orang tua tersebut sudah menjadi mahram bagi dia. Eh, Yang dimaksud di sini dengan alhamu adalah aqaribu zaujil mar'ah dari pihak al-ikhwan, saudara-saudara laki-lakinya. Ini bahaya kata beliau. Ini adalah kematian. Orang-orang Arab kebiasaan mereka kalau menisbahkan sesuatu yang dibenci mereka selalu mengatakan hadza maut. Ini adalah kematian. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya bagaimana tentang ipar, maka beliau mengatakan alhamu al-maut. Bahwa ipar itu hukumnya adalah kematian. Artinya sangat berbahaya. Antum mau bertanya? Oh, saya kira bertanya. Naam. Fal khalwatu bil mar'atil ajnabiyah. Maka bersepi-sepian dengan wanita ajnabiyah dzari'atun. Ini merupakan satu jalan tusilu ila liftitani bil mar'ah yang akan menuju kepada terfitnah dengan para wanita. Waftitanul mar'ati bir rajul dan terfitnahnya wanita terhadap laki-laki. Walihada nahasyar'u an dhalik. Oleh karena itu, Syariat ini melarang seseorang untuk berkhalwat bersepi-sepian dengan wanita yang bukan mahramnya. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, insyaallah kita baca sampai ana tidak sanggup mengeluarkan suara. Ah, maksudnya sampai kita tidak mampu lagi insyaallah. Haddatsani Harun bin Sa'id Al-Aili. Telah memberitakan pada kami Harun bin Sa'id Al-Aili wa Abu Tahir dan Abu Tahir. Qala Abu Tahir berkata Abu Tahir akhbarana wa qala Harun haddatsana. Berkata Abu Tahir akhbarana dan berkata Harun haddatsana. Ini kepandaian Al-Imam Muslim rahimahullah di dalam di dalam kitab-kitab sahih beliau itu selalu membedakan dan teliti betul Al-Imam Muslim membedakan kalau orang ini mengatakan haddatsana dia nukil dengan lafadznya. Orang ini mengatakan haddatsana. Kalau si fulan mengatakan akhbarana, dia akan menyebutkan dengan lafaznya, akhbarana. Paham ini ya? Naam. Sehingga kalau dia meriwayatkan dari dua syekh, meriwayatkan dari dua syekh, dari dua guru, yang satu mengatakan haddatsana, yang satu mengatakan akhbarana, beliau jelaskan secara tafsil, ya. maka yang disebutkan di sini. Adapun Abu Thahir mengatakan akhbarana. Sedangkan Harun mengatakan haddatsana. Ini di dalam Sahih Bukhari tidak pernah kita dapatkan ini. Kenapa demikian? karena memang al-Imam al-Muslim eh, rahimahullah taala beliau kebanyakan di negaranya. Jadi begitu mendengarkan hadis dengan santainya dia menulis, langsung beliau tulis. Ya, langsung beliau tulis di tempat itu juga. Kalau Al-Imam Al-Bukhari terkadang hadis yang didengarkan di Irak beliau tidak tulis, dihafal dulu. Nanti sampai ke daerah lain, misalnya kalau ke Madinah baru dicatat di Madinah. Mendengarkan hadis di Madinah, beliau tidak mencatat kecuali setelah sampai ke Yaman baru kemudian nanti diaman dicatat. Jadi maklum kalau kebanyakan yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ternyata di antaranya adalah hadis-hadis yang berisi dengan makna. Yang hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau secara secara makna. Jadi terkadang akhbarana dan haddatsana beliau pun terkadang meriwayatkan secara makna wallahu alam. Dan ini tidak secara mutlak. Qala haddatsana Ibnu Wahbin telah memberitakan pada kami Ibnu Wahb. Qala haddatsani Malikun an Ibnu Shihabin. Beliau berkata telah memberitakan padaku Imam Malik dari Ibnu Shihab. An Urwata Aisyah telah mengabarkan kepadanya an bai'atin nisa'i qalat tentang bai'atnya para wanita. Lalu berkatalah Aisyah, "Ma massa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi imra'atin qattu sama sekali Rasulullah tidak pernah menyentuh tangan perempuan sama sekali. Yang bukan mahramnya tentunya. Illa ayyakhudha alaiha. Kecuali Rasulullah mengambil bayat. Fa'idha akhadha alaiha fa'atathu qala. Apabila Rasulullah telah mengambil bayat dari wanita tersebut. Maka wanita ini telah berbayat. Maka berkatalah Rasulullah. Idhabi faqad bayatuki. Pergilah kamu. Maka sungguh aku telah membayat kamu. Ya. Ini kebiasaan berbaiat. Bahkan bukan cuma baiat. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan perkara yang disyariatkan kalau terjadi muamalah antara seorang dengan orang yang lain, apalagi dalam permasalahan akad, ya. Akad nikahkah ataukah akad di dalam berjual beli? Itu kebiasaan mereka. Itu kalau mau melakukan e, pembelian, dia misalnya mengatakan berapa harganya ini ya si penjual mengatakan oh ini harganya seribu misalnya sudah terjadi kesepakatan kalau sudah terjadi kesepakatan maka terjadi musafah terjadi salaman di antara mereka ya terjadi salaman di antara antara mereka Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika beliau mengatakan kenapa orang-orang mengatakan saya mempunyai hadis yang banyak sekali ya kalau bukan karena firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang diharamkannya menyembunyikan ilmu, niscaya saya tidak akan memberitakan hadis. Kenapa saya paling banyak hadisnya? Karena orang-orang e, dari kalangan muhajirin yushriluhum al asof bil aswak kata Abu Hurairah. Mereka itu disebutkan dengan tepuk tangan di pasar-pasar. Bukan berarti mereka pasar sambil bertepuk tangan. Tidak, akan tapi penjual beli kalau mereka saling jual beli sudah terjadi kesepakatan mereka saling asof ya bertepuk tangan tak Selesai. Itu menunjukkan kesepakatan. Nah, ini yang terjadi antara mereka. Dalam perkara bayat juga seperti itu. Kecuali apabila terhadap para wanita. Mereka tidak melakukan ini. Maka Rasulullah mengatakan, pergilah kamu, fakat bayatuki. Aku telah membayat kamu cukup diambil kata-katanya saja tanpa menyentuh wanita tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa terjadi pengecualian bahwa di dalam hubungan antara laki-laki dan wanita sama sekali tidak diperbolehkan bersentuhan di antara mereka. Wa qala al-Imam Tirmidzi dan berkata al-Imam Tirmidzi Haddatsana Qutaibah telah memberitakan kepada kami Qutaibah oleh haddatsana Sufyan telah memberitakan kepada kami Sufyan an Muhammad ibn al-Munkadir dari Muhammad ibn al-Munkadir Sami'a Umaymah binta Raqiqah bahwa beliau mendengarkan Umaymah bintu Raqiqah taqulu dia berkata bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nisbatin bahwa aku telah membayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bersama para wanita yang lainnya faqala lana maka berkatalah kepada kami Rasulullah fi mastata'tunna wa ataqtunna terhadap apa yang kalian sanggup kalian kerjakan dan terhadap apa yang kalian mampu untuk kalian amalkan. Ya. Dalam perkara ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Qultu lalu aku pun bertanya, Allahu wa rasuluhu arhamu bina minna bi anfusina. Ya. Kata Umaymah, Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya itu lebih kasih sayang terhadap kami terhadap diri-diri kami sendiri. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya ketika memerintahkan mereka bertakwa, diberikan pengecualian kecuali yang kalian tidak mampu. Sesuai dengan kesanggupan kalian, kemampuan kalian kalian laksanakan. Ini menunjukkan rahmat Allah. Kalau mereka tidak mampu, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan beban kepada mereka. nah Fakultu lalu kemudian aku pun berkata, "Ya Rasulullah bayi'na Wahai Rasulullah, bayatlah kami. Bayatlah kami. Berkata Sufyan, maksudnya bayatlah kami, kata Sufyan Tsauri, ai safihna. Setelah diajarkan itu, hendaklah kalian begini, begini, begini, begini, mengamalkan amalan ini, ya, sesuai dengan kemampuan kalian dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu para wanita yang mengatakan, "Wahai Rasulullah, bayatlah kami." Maksudnya apa? Kata-kata bayat yakni safihna. Ya. Yakni bayatlah dengan uh, berjabatan tangan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama qauli limi'ati imra'atin ka qauli limra'atin wahidah." Sesungguhnya perkataanku terhadap seratus wanita itu seperti perkataan terhadap satu orang wanita. Artinya cukup mewakili. Ya, cukup mewakili dari mereka sekumpulan itu semua cukup satu kali diucapkan oleh Rasulullah itu sudah mencakup mereka semua. Tidak perlu diucapkan berkali-kali. nah Dan di sini juga ada isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau meninggalkan ya bahwa cukup dengan berbaiat itu dengan mengucapkan perkataan saja tidak cukup apa tidak perlu dengan melakukan musafahah berjabatan tangan dengan wanita-wanita yang bukan mahram wal haditsu isnaduhu sahih bahwa hadis ini adalah sanatnya sahih naam hadis ini sanatnya sahih wa qala al imam at-tabrani fi mu'jamihil kabir telah berkata Imam Tabrani dalam kitabnya Mu'jam Al-Kabir. Imam Tabrani punya tiga mu'jam. Ada yang disebut dengan mu'jam kabir, ada al-mu'jamul awsat, dan al-mu'jam as-saghir. Kabir ini mu'jam yang paling besar. Beliau berkata, Haddathana Musa bin Harun. Telah memberitakan pada kami Musa bin Harun. Qala haddathana Ishaq bin Rahuyah. Beliau berkata telah memberitakan pada kami Ishaq bin Rahuyah. Qala akhbarana An-Nadhr bin Shumail. Telah mengabarkan pada kami An-Nadhr bin Shumail. Qala haddatsana Shaddad bin Sa'id Ar-Rasibi. Telah memberitakan pada kami Shaddad bin Sa'id Ar-Rasibi. Qala sami'tu Yazid bin Abdullah bin Syikhir yaqul. Aku telah mendengarkan Yazid bin Abdullah bin Syekhir berkata, Sami'tu Ma'qil ibn Yasir qa yaqulu. Aku telah mendengarkan Ma'qil bin Yasir berkata, Qala Ma'qil bin Yasar berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam yaqul bahwa telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ayyata'ana fi au la ayyata'ana fi ra'si ahadikum bahwa ditusukkan ke kepala salah seorang kalian bima min hadidin dengan jarum dari besi ya ditusukkan ke kepala salah seorang kalian khairun lahu itu lebih baik bagi dia min an yamassam ra'atan la tahillu lahu daripada dia menyentuh wanita yang tidak halal bagi dia subhanallah ini ancaman bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan berarti seseorang kalau tahan untuk ditusuk lalu kemudian dihalalkan bagi dia terkadang ada orang yang sok mampu ya menulis apa mengiris-iris dirinya dengan silet menusuk-nusuk diri. Bukan berarti setelah itu dia kemudian diperbolehkan, tidak. Akan tetapi di dalam hadis ini ada zajar. Hardikan bagi mereka bahwa seseorang manusia yang biasa, eh, itu begitu ditusukkan di kepala itu jarum, tentunya mereka tidak akan mampu. Mereka akan merasakan kesakitan. Mereka akan berusaha melepaskan diri. Mereka akan berusaha menghindar. Bagaimana dengan ya memegang tangan seorang wanita yang bukan mahramnya? Nah, yang seperti ini saya tidak diperbolehkan. Lebih jahat lagi kata Rasulullah SAW. Lebih baik daripada dia ditusukkan. Daripada dia menyentuh seorang wanita. Daripada dia menyentuh seorang wanita yang bukan mahram. Eh, naam. Maka di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan bahayanya. Sebagaimana Rasulullah jelaskan dalam hadis yang lain. Tentang sutra. Melewati orang di depan orang salat. Rasulullah mengatakan. ya Bahwa kalian tinggal berdiri selama 40 itu lebih baik daripada kalian melewati orang yang sedang melaksanakan sholat di depan orang melaksanakan sholat ini berarti zajar hardikan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam Naam maka di dalam hadis Rasulullah ini menunjukkan bahwa tidak diperbolehkan bagi seorang laki-laki untuk menyentuh tangan seorang wanita dan tubuh seorang wanita siapapun dia ya Terkadang ada orang dengan alasan, wah oh, ini sudah jompo, tidak apa-apalah saya pegang. Tak, mana dalilnya? Apa alasannya? Nah, permasalahannya bukan hanya sekedar permasalahan bersyahwatnya atau tidak. Nah, permasalahannya halalkah kita menyentuh dia? Halalkah kita menyentuh dia? Nah, ini yang menjadi permasalahan. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, lebih baik seorang itu ditusukkan besi, jarum dari besi di atas kepalanya, daripada dia harus menyentuh seorang wanita yang tidak halal bagi dia untuk dia sentuh. Naam. Haddatsana Abdan ibn Ahmad. Qala haddatsana Nasr ibn Ali qala ana haddatsana atau anba'ana abi. Qala haddatsana Shaddad ibn Sa'id fadzakarahu maka beliau menyebutkan hadis ini. Wal haditsu isnaduhu hasan. Dan hadis ini sanatnya hasan min ajli Shaddad ibn Sa'id disebabkan karena Shaddad bin Sa'id fa innahu saduqun yukhti Kama fit takrib karena orang ini jujur tapi mempunyai banyak kesalahan. Seperti yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Taqribut Tahdzib. Ini sebenarnya pembahasan sodukun yukhti e, diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama masukkannya ke dalam e, apa derajat orang-orang yang dilemahkan. Orang-orang yang dilemahkan istilah sodukun yukhti ini. Naam. Apabila Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan sodukun yukhti Sebagian ulama mengatakan ini termasuk orang-orang yang dilemahkan kecuali kalau ada penguatnya. Ya. Sebagian para ulama mengatakan tidak. Kata-kata sodukun yukti menunjukkan dia tetap berada di derajat hasan. Ya, dihasankan hadisnya lidatih. Wallahu a'lam bishawab. Wa hadzal hadis dan hadis ini yadullu ala anna lamsal mar'atil ajnabiyya minal kaba'ir. Menunjukkan bahwa menyentuh wanita yang bukan mahramnya ini termasuk dosa besar. Wahwa dzari'atun ilal fitnah dan ini merupakan jalan yang akan menuju seorang itu ke dalam fitnah. Sebab yang dimaksud dengan dosa besar adalah setiap dosa yang terdapat ancamannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah dari Allah baik ancaman itu di dunia maupun ancaman itu di akhirat. Naam, baik ancaman itu di dunia maupun ancaman itu di akhirat. Oleh karena itu setiap hudud ya yang ada hukumnya, hukum hadnya itu semuanya dosa besar. Naam, yang mendapatkan ancaman-ancaman neraka itu semuanya dosa besar. Wallahu a'lamu bissawab. Naam. Qala Syinqiti fi Adwa berkata Asy-Syinqiti rahimahullah dalam kitabnya al Bayan. Jilid 6 halaman 603. Wala syakka dan tidaklah diragukan lagi anna lamsal badan lil badan aqwa bahwasanya tersentuhnya badan jasmani dengan jasmani itu lebih kuat fi idharatil gharizah di dalam apa menimbulkan syahwat seseorang ya itu kalau tanpa pelapis wa aqwa da'iyan ilal fitnah dan lebih kuat ajakannya kepada fitnah minan nadhari bil ain daripada hanya sekedar melihat dengan mata na'am kalau hanya sekedar melihat dengan mata, nah menimbulkan syahwat. Akan tetapi kata beliau, apalagi kalau disentuh. Disentuh ini syahwatnya jauh lebih besar dibandingkan dengan hanya sekedar hanya sekedar melihat. Apalagi kalau digabungkan di antara kedua-duanya. Digabungkan di antara kedua-duanya, ini jauh lebih lebih apa menimbulkan fitnah. Naam. Wa kullu munsifin ya'lamu sihhata Dan setiap orang yang adil, yang insaf, dia akan mengetahui perkara ini. Naam. Sampai di sini perkataan beliau. Lalu berkata Ummu Abdullah, wa ba'dunna sebagian manusia ada yang menyangka idza arada an yusafiha ajnabiyatan aw imra'atan aradat an tusafiha ajnabiyan yad'u ala yadihi hailan. Ada sebagian manusia kalau dia ingin bersalaman ya, berjabatan tangan dengan wanita yang bukan mahramnya ataukah sebaliknya wanita ingin berjabatan tangan dengan orang yang bukan mahramnya dari kalangan laki-laki. Dia meletakkan peng, apa pembatas. Naam. Dia meletakkan pembatas atau kain, ya. Lalu kemudian bersalaman. Ka'annal maqsuda minan nahi an musafahatil ajanib iltiqal bashra bil bashra. Seakan-akan maksud dari larangan Rasulullah untuk bersalaman dengan orang-orang bukan mahram itu bertemunya antara kulit dengan kulit. Padahal tidak demikian. Ya. Amma bihailin fayajuz. Adapun kalau dengan pembatas maka itu yang diperbolehkan. Kata beliau wahada batil. Ini adalah pendapat yang batil, tidak benar. Fa innal adillata tashmuluhu karena sesungguhnya dalil-dalil sudah mengandung pula orang-orang yang berjabatan tangan memakai lapisan ataukah tidak. Wal illatu minan nahi an musafahatil ajanib baqiyatun fi dhalik. Sedangkan sebab dari larangan untuk bersalaman dan berjabatan tangan dengan orang-orang yang bukan mahram tetap ada. Jadi larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu secara mutlak. Oleh karena itu Rasulullah tidak memerintahkan pada para wanita untuk menggunakan kain, ya. Kamu pakai kain tangan dulu, lalu kemudian kita salaman. Tidak ada sama sekali. Bahkan Rasulullah mengatakan cukup dengan perkataan saja. Nah, Dan sama sekali Rasulullah tidak pernah menyentuh. Maka ini semua menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan alams menyentuh wanita yang bukan mahram yaitu menyentuh apakah dengan pelapis atau tanpa pelapis ya pembahasannya bukan seperti pembahasan membatalkan wudhu kalau memegang kemaluan kalau mem memegang kemaluan yang membatalkan wudhu itu kalau tanpa disertai dengan pembatas apa kalau disertai ya tanpa disertai pembatas adapun kalau dengan hail dengan pembatas maka tidak membatalkan ya tidak membatalkan wudhu seseorang yang membatalkan kalau kemudian terjadi persentuhan secara langsung antara bisyara dengan bisyara. Itu pembahasannya kalau membatalkan wudhu dalam hal menyentuh kemaluan. Karena mendekatkan diri kepada Allah, kata mereka kalau bersalaman itu maka dosa-dosanya gugur, jatuh satu persatu kata dia. Nah, al min babil adat ataukah karena memang sudah kebiasaan seperti itu? Wahakadal mar'ah dan demikian pula para wanita datang dari satu tempat lalu mengunjungi karib kerabatnya, keluarganya, sepupunya kah, sepupu satu kali, dua kali, lima puluh kali, lalu datang, ya ini keluarga saya. Semuanya dianggap keluarga. Semuanya dianggap mahram, lalu kemudian berjabatan tangan. Waliyadu Bahkan sebagian sudah mulai mencontoh metode barat, ya kan? yang kalau sudah datang bukan saja berjabatan tangan, kadang dicium pipi kanan, pipi kiri, ya, cium dahi, cium sana, cium sini, Allah musta'an. Menyenangkan para laki. Naam, yang demikian ini tidak diperbolehkan. Waliyadzubillah, apalagi kalau kemudian mereka menyangka bahwa ini adalah perkara ibadah. Sama sekali bukan perkara ibadah, ini perkara batil. Kul hal nunabbiukum bil aksarina amalan alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yusinuna sun'a. Maukah aku kabarkan kepada kalian orang yang orang yang paling rugi amalannya, yaitu orang yang tersesat di muka bumi. Mereka menyangka amalan mereka adalah amalan yang paling baik. Yang demikian ini ikhwan fiddin azakumullah harus kita timbang dengan dalil. Naam, harus kita timbang semuanya dengan dalil. Terkadang memang seorang dalam keadaan serba salah, ya, berkunjung. Kalau tidak berkunjung dikatakan memutuskan silaturahmi. Kalau berkunjung pun kadang ditarik-tarik sama orang-orang yang Ya ini perempuan-perempuan mungkin mereka tidak faham, ya. Terkadang mereka juga ada yang memahami, oh ini orang tidak mau mendekati perempuan. Wah, ditarik sana sini. Eh, nah. Akhirnya kadang kita memang subhanallah serba salah menghadapi mereka. Wallahul musta'an nashku ilallah. Kita hanya mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala dari yakni banyaknya kekeliruan kita dan dari banyaknya tindakan-tindakan kezaliman dan kejahilan dari mereka. Kata beliau wahada kata ini salah sekali. Ani yaitu musafahata ghairil maharim bersalaman dan berjabatan tangan dengan orang-orang yang bukan mahram. Ala anna takhsisaz ziyarat wal musafahat yaumal id wa kadzalika tahniyatu bi yaumil id laisa bimasyru'in lirrijali wala linnisa. Ditambah lagi kekhususan berziarah-ziarahan ya dan bersalam-salaman dan berjabatan tangan pada hari Id dan mengucapkan selamat-selamatan pada hari Id ini bukan perkara yang disyariatkan baik laki-laki maupun wanita mengkhususkan. Ini tidak disyariatkan. Terkadang ada orang mereka tidak berziarah kecuali pada hari Id saja. Seakan-akan bahwa selain hari Id itu diharamkan berziarah ataukah tidak boleh seorang itu berziarah. Eh na'am. Nanti ziarahnya pada hari Id. Yang demikian ini Terkadang seorang menjadi ada kebiasaan nanti lama lama kelamaan kemudian dimasukkan di dalam perkara agama. Kalau sudah dimasukkan dalam perkara agama, ini bisa akan menjerumuskan seorang ke dalam ke dalam perkara fitnah, apa ke dalam perkara bid'ah. Sampai Syekh Muqbil rahimahullah itu beliau kalau sudah mendekati Id selalu beliau teriak, beritahu, beritahu itu orang-orang kabail jangan mereka datang ke sini. Eh, jangan mereka datang ke sini. Mereka menyebutkan saja pelajaran. Karena di sana memang tidak pernah berhenti belajar. Hari itu itu tetap ngaji terus, belajar ilmu terus. Naam. Ba'da zuhur beliau mengisi, ba'dal asar beliau mengisi, ba'dal maghrib antara maghrib dan isya beliau mengisi. Kalau ba'da zuhur beliau mengajar tafsir. Ba'dal asar beliau mengajar sahih Bukhari. Ba'dal maghrib beliau mengajarkan tiga kitab. Sahih Muslim, Mustadrak Al-Hakim dengan kitab beliau Jami' Sahih Fil Qadar dan terkadang kitab Dalailun Nubuwah. Ini semua setiap hari dilakukan oleh Syekh Mubil selama tidak ada yang menghalangi beliau karena sakit ataukah yang lainnya. Beliau akan terus mengajar. Nah, sampai beliau mengatakan inilah kehidupan kita wahai ikhwah. Tidak ada libur bagi tolabul ilm. Tidak ada libur bagi para pelajar. Hari itu belajar terus. Orang ramai berziarah ke sana kemari. Syekh ba'da duhur langsung. Ya. Masuk ke meja lalu kemudian ngaji sebagaimana biasa. nah, na'am. Sebagaimana? Biasanya. Adanya permainan-permainan sama sekali tidak menyebutkan mereka untuk belajar. Subhanallah. Oleh karena itu, Syekh mobil sampai marah. Jangan mereka datang menyebutkan waktu. Kenapa? Terkadang kalau sudah masuk belajar, datang ini para kabilah. Hanya sekedar mau bersalaman dengan Syekh mobil. Mereka datang bermobil-mobil dari tempat yang jauh, berjam-jam mereka datang, ya, dari tempat yang terpencil sekalipun mereka pada berdatangan. Ini orang-orang Badu, ya, orang-orang pedalaman, ya ini karena sekedar mendengarkan Syekh Mukbil, cinta dengan Syekh Mukbil, walaupun mereka yakni orang-orang orang awam datang karena kecintaannya semata-mata berjam-jam mereka rela untuk datang bermobil. Lalu setelah salaman pulang. Tidak ada sama sekali. Jarang di antara mereka yang duduk. Setelah salaman pulang, salaman pulang selesai. Subhanallah. Ya, itu pun masih dilarang sama Syekh Mukbil. Tetap mereka pada berdatangan seperti itu. Nah, karena beliau termasuk orang yang mengatakan bid'ah kalau kemudian eh, mereka tidak datang kecuali pada pada hari itu, itu saja. Naam. Walakinnaha la tasilu ila haddil bid'ah illa idza qusida bidzalika at-taqarrub ila Allah. Akan tetapi perkara ini tidak akan sampai kepada derajat bid'ah kecuali apabila dimaksudkan bahwa amalan tersebut mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala fatasilu ila haddil bid'ah. Maka ini baru akan menuju kepada batasan bid'ah seseorang melakukannya. Li'annahu lam yakun ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena perkara ini tidak pernah diamalkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Wa qad jaa fi sahihain. Telah datang di dalam riwayat Bukhari dan Muslim min hadithi Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dari hadis Aisyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu huwa raddun." Barang siapa yang mengada-ada di dalam urusan kami apa-apa yang tidak berasal dari perkara agama tersebut, maka perkara itu tertolak. Wafi Muslim dan di dalam riwayat Imam Muslim min hadits Jabirin di dalam hadis Jabir anna Nabi sallallahu alaihi wa sallam qala bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna asdaqal hadithi kalamullah." Bahwa perkataan yang paling baik adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Sejelek-jelek perkara adalah perkara yang diada Wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Setiap perkara baru adalah perkara yang bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Naam. Ini lafaz yang terdapat dalam riwayat Imam Muslim. Ada memang tambahan dalam riwayat yang lain, riwayat Al-Imam nasai itu dengan tambahan wa kullu dhalalatin finnar bahwa setiap kesatan itu dalam neraka. Faqauluhu maka sabda Rasulullah wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah setiap perkara yang diadakan adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Kata-kata kullu semua lafdzun min alfadhil umum. Ini merupakan satu lafaz dari lafaz-lafaz yang menunjukkan keumuman. Yadkhulu fiha jami'ul bid'ah wa annaha kullaha dhullal. dhalal Yang masuk semua dalam seluruh perkara bid'ah dan semuanya adalah kesesatan. Wal adatu nafsuha allati laisa laha aslun fi syar'i dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di kalangan masyarakat ya yang tidak ada asalnya di dalam syariat pula yang bagi ayyaqdi 'alaiha sepantasnya syariat inilah yang menghukum terhadap adat-adat kebiasaan tersebut nah yang menghukum terhadap adat-adat kebiasaan tersebut oleh karena itu dalam perkara syariat atau dalam perkara adat asalnya boleh seorang itu melakukannya selama tidak menyelisih syariat ya Selama adat-adat kebiasaan tersebut tidak menyelisih syariat dan selama adat-adat tersebut tidak dikatakan bahwa ini dalam perkara syariat, maka seorang itu pada asalnya boleh seorang melaksanakannya. Kecuali apabila sudah seorang itu mulai mendekatkan diri dengan adat kebiasaan tersebut, barulah diukur dengan mizan syariah. Apakah pernah diamalkan oleh Rasulullah? Apakah ada persetujuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? La siyama wa ziyaratu yaumal 'id apalagi berziarah saling berziarah pada waktu Id min madja'atil waqti ya ini diantara perkara-perkara yang menyia-nyiakan waktu ya wal mar'atu ghairu ma'dzunin laha fil iktsari minal khuruj sedangkan wanita tidak diizinkan untuk memperbanyak keluar ya pada hari Id atau kepada hari-hari yang lainnya kalau Allah taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaklah kalian tinggal di rumah-rumah kalian dan jangan kalian bertabarruj, bermode-mode, membuka aurat, ya, menampakkan perhiasan ketika kalian keluar rumah seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah terdahulu. Maka di sini ikhwani wa akhwati fiddin azakumullah menunjukkan bahwa asal seorang wanita adalah al-baqa' fil buyut. Tinggal di dalam rumah mereka. Naam. Ya, Tempat mereka adalah di rumah pada asalnya. Tidak diperbolehkan mereka keluar kecuali apabila diizinkan oleh syariat dalam perkara darurah ataukah dalam perkara hajat-hajat tertentu. Baru mereka diperbolehkan. Selama tidak menyelisihi menyelisihi syariat tersebut. Apalagi berziarah, ya. Terkadang seorang wanita wallahul musta'an, ya. Bahkan di negara-negara Islam sebagian mereka kalau sudah waktu Id wal billah yang semestinya seorang itu berpakaian muslimah ini berpakaian ya kadang sampai menampakkan kulit tubuhnya lalu kemudian berjalan ke sana kemari berziarah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mempersiap apa memperlihatkan keindahan tubuhnya untuk memperlihatkan kemula apa kepolosan tubuhnya untuk menampakkan bahwa dia ini cantik begitu di hadapan para kerabatnya atau di hadapan teman-teman suaminya Subhanallah. Ini adalah perkara yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Belum lagi mereka dilarang untuk keluar rumah. Kecuali dalam keadaan hajat tertentu, keluar dari rumah lagi melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan yang melanggar. Apalagi kalau bertemu dengan para ibu-ibu yang lainnya. Oh, itu sudah mulut tidak mau diam sudah. Ya. Berbicara satu dengan yang lain, terkadang menggunjing orang lain, terkadang menghujat orang lain. Ya, ini subhanallah ini semua perkara-perkara mungkar yang wajib atas kaum muslimin untuk sadarkan diri bahwa seseorang pada yaumul id seorang itu diperbolehkan untuk bersenang-senang tapi dalam hudud syariah, dalam batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya tidak boleh kemudian seorang itu melampau ya melampaui batas dengan ya bermegah-megahan dengan meminum khamar dengan melakukan berbagai macam perbuatan maksiat musik dan lain sebagainya ini semua melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Iz inna zairata tadhhabu min baitin ila baitin. Ya. Apalagi seorang wanita penziarah itu berangkat dari satu rumah ke rumah lain. Walastu anna war rifahiyya fil idain. Saya tidak melarang seseorang itu bergembira dan bersenang-senang pada Idul Adha dan Idul Fitri boleh. Fa inna hadza masyru'un karena ini perkara yang disyariatkan Ma'alam yukhalifil kitab wa sunnah. Selama tidak menyelisihi Al-Quran dan sunnah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh silahkan bersenang-senang. Lakukan apa saya. Syarat jangan sampai menyelisihi Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pun kita lakukan ya di tempat-tempat di apa di mahat-mahat yang ada di Yaman. Masya Allah. Kalau sudah tiba waktu Id, ya para tulabul ilm mereka sambil menjaga syariat yang ada pada mereka. Nah, kalau mereka tahu itu haram, mereka tidak lakukan. Yang mereka lakukan sebatas yang diperbolehkan oleh syariat, yang diperbolehkan oleh eh, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka kalau pada yaumul id ada yang uh, apa? mengucapkan pantun-pantun, ada yang bernasyid, ya. Ada yang yakni uh, melakukan bela diri, itu kadang di hadapan Syekh Mukbil bermain, ada yang main karate, ada yang menampakkan semua keahliannya. Termasuk orang Indonesia main silat. Eh, naam. Menampakkan keahliannya di hadapan Syekh Mukbil rahimahullah taala. Eh, naam. Demikian pula yang lainnya terus. Ya. Terkadang ada orang yang mau main tinju seperti dari Amerika itu bawa sarung tinju rupanya dari Amerika. Ya. Disuruh anaknya main tinju karena keahlian mereka tinju. Akhirnya mereka main tinju. Dilihat oleh Syekh Mukbil, enggak boleh ini pukul muka. Akhirnya di Perbolehkan mereka bermain tinju asal jangan pukul muka. Akhirnya main tinju pukul pukul-pukulan badan Eh, Jadi diperhatikan itu semua. Boleh seorang itu bersenang-senang, boleh seorang itu mengeluarkan kebanggaannya dan kegembiraannya karena itu adalah hari Id. Akan tetapi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan sunnah. Nah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Telah berkata al Imam al-Bukhari rahimahullah Haddatsana Ahmad qala haddatsana ابن Wahbin qala akhbarana Amr anna Muhammad ibn Abdurrahman al-Asadi haddatsahu an Urwah an Aisyah hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha qalat beliau berkata Dakhala الله Rasulullah sallallahu alaihi وسلم. telah masuk kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah ini. Wa indi dan di dekatku, di dekat Aisyah Jariatan Ada dua anak kecil wanita. Tughanniyani, mereka kedua-duanya bernyanyi. Ya. Kedua-duanya bernyanyi. Birina ibu bu'athin. Dengan nyanyian tentang kisah perang Bu'ath. Perang Bu'ath itu perang yang terjadi antara suku Aus dengan suku Khazraj, ya. Pertikaian yang beratus-ratus tahun di antara mereka yang kemudian disatukan dengan datangnya Islam dengan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dinyanyikan oleh uh, dua wanita yang ada di dekat Rasul apa dekat Aisyah radhiyallahu anha. Maka masuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fattaja'a 'alal firash maka beliau pun berbaring di atas uh, kasurnya wahawwala wajhahu dan beliau memalingkan wajahnya. Ya, beliau memalingkan wajahnya. Tapi sama sekali Rasulullah tidak menegur. Ya, seakan-akan memberikan takrir menyetujui perbuatan dua wanita ini yang sedang bernyanyi di dekat Aisyah radhiyallahu anha. Dalam riwayat yang lain dalam riwayat Muslim itu ada tambahan ya. Wanita ini sedang bernyanyi kemudian ditambah walaisata bi bughanniyatain. bahwa keduanya ini bukan penyanyi. Jadi tidak ada ya para pembentukan tim apa grup nasyid itu di zaman Rasulullah tidak ada ya Vokal grup di zaman Rasulullah itu tidak ada. Orang-orang tidak ada yang ahli bernyanyi, tidak ada. Di kalangan para sahabat. Yang ada pada waktu itu tiba-tiba bisa bernyanyi. Ya, pada waktu itu bernyanyi. Itu pun tidak pilih-pilih kamu yang bagus suaranya, kamu yang naik menyanyi. Tidak sama sekali. Ini mau menyanyi, silahkan bernyanyi. Silahkan. Akhirnya bernyanyi pada waktu itu. Nah, dua wanita ini. Eh, begitu bernyanyi dan dia ini bukanlah seorang penyanyi, Naam. Di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dakhala Abu Bakrin fantaharani. Maka masuklah Abu Bakar siddiq bapaknya Aisyah. Maka dia pun menegur Aisyah. Dia menegurku. Eh, bapak. Ya. Maklum kalau dia menegur anaknya karena anaknya secara zahir dia mengatakan ini pelanggaran syariat. Waqala dan berkata Abu Bakar, "Mizbaratu syaitani 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam Apakah seluruh syaitan di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Naam. Ini apa yang kita pahami, ikhwan? Ini menunjukkan bahwa yang difahami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernyanyi itu adalah perkara yang diharamkan. Bernyanyi itu adalah seluruh syaitan. Itu asal yang diketahui oleh para sahabat. Fa'akbala alaihi Rasulullah. Ketika ditegur oleh Abu Bakar, Berbaliklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melihat kepada Abu Bakar. Faqala maka berkatalah Rasulullah, "Da'huma." Biarkan dua orang ini bernyanyi. Naam. Biarkan wahai Abu Bakar dua orang ini bernyanyi. Naam. Di dalam riwayat yang lain disebutkan fa innahu yaumu idina karena sesungguhnya pada hari ini adalah pada hari Id. Naam. Falamma ghafala maka tatkala Rasulullah terlalaikan ghamastuhuma fa kharajatuhuma. Maka apa Abu Bakar begitu Rasulullah terlalaikan, ya, yakni mungkin beliau berpaling, yakni sudah tidak memperhatikan lagi, maka Abu Bakar menggomes gitu. Gitu. Keluar, keluar, keluar. Maka keluarlah. Begitu. Nah, khawatir kalau teriak lagi nanti didengar lagi oleh Rasulullah. Akhirnya ditegur aja. Keluar, keluar, keluar. Akhirnya keluarlah dua wanita ini. Coba lihat bagaimana para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mereka ketahui ini tidak boleh, ini diharamkan. Maka dari hadis ini, ikhwan, kita bisa memetik beberapa faedah. Pertama, tidak dikenal vokal grup di zaman Rasulullah. Ya, tidak dikenal grup nasyid, Raihana Izzatul Islam, Wahda Islamiyah, wala wala wala kada wa kada. Tidak ada grup-grup nasyid itu. Nah, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ada orang-orang yang bisa bernyanyi pas waktu Id, Begitu masuk waktu itu, baru mereka bernyanyi. Itu pun nyanyian mereka, nyanyian ya berisi semangat begitu, peperangan tentang perang-perang, kejadian orang-orang terdahulu. enak eh, Kemudian sebagian para ulama mengambil hadis ini bahwa yang diperbolehkan bernyanyi hanya para wanita. Walaupun memang ini terjadi khilaf di kalangan para ulama, ya. Sebagian mengatakan bolehnya bernyanyi secara mutlak. Sebagian tidak bahwa hukum asalnya haram kecuali yang diperbolehkan oleh syariat. Hukum asalnya haram kecuali yang diperbolehkan. Maka kita e, mengkhususkan diri terhadap apa yang diperbolehkan, ditakid. Nah, nah di sini yang terjadi adalah hanya para wanita saja, anak kecil. Sehingga mereka mengatakan bahwa yang boleh bernyanyi pada hari Id hanya wanita dan dia adalah anak-anak kecil. Nah, anak-anak yang yang masih kecil jariatan. Dia yang boleh bernyanyi. Sehingga masyur di kalangan ulama salaf, kalau ada laki-laki yang bernyanyi, mereka bilang banci ini. Ban bencong gitu. Enak. Eh, Walaupun memang sebagian para ulama membolehkan seperti zahir dari Syekh Mubil rahimahullah, beliau membolehkan ya. Beliau membolehkan laki-laki juga ikut bernyanyi. Enak. Eh, Karena yang beliau lihat bersenang-senangnya pada hari Id itu di diperbolehkan. Wallahu alam bisawab. Naam. Ya. Kemudian di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ini kita mendapatkan faedah bahwa asal hukum bernyanyi adalah haram. Asal hukum bernyanyi adalah haram. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan al-ghina'u yumbitun nifaq bahwa nyanyian itu akan menimbulkan kemunafikan ya akan menyebabkan kemunafikan di dalam hati kita. Eh, naam. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Luqman wa minan nasi man yashtari al hadits liyudhill an sabilillah di antara manusia ada yang membeli ya, perkataan yang lahu, perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Ali bin Abi Thalib, "Wallahi huwal ghina." Demi Allah itu adalah nyanyian. Itu adalah adalah nyanyian. Dan tentang pembahasan nasyid ini sudah kita bahas dalam uh, beberapa kaset yang sebenarnya masih banyak sekali fatwa dari ulama. Saya mendapatkan lagi fatwa dari uh, Al-Lajnah Daimah tentang hukum nasyid ini Semuanya hampir sama dengan fatwa para ulama yang lainnya. Naam. Wa kana yawmu idin yal'abu fihi Sudan. Adalah pada hari Id yang bermain-main pada waktu itu orang-orang Sudan, ya. Orang-orang hitam. Naam. Bidarki wal hirab mereka bermain-main tombak. Naam. Pada waktu itu, pada hari Id, fa imma sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa imma qala Lalu kata Aisyah, apakah pada waktu itu saya yang bertanya kepada Rasulullah ataukah Rasulullah yang mengatakan kepada saya, "Tashtahina tandurin, maukah kamu melihat kepada permainan mereka?" Fakultu na'am. Maka Aisyah pun mengatakan, "Iya. Saya mau melihatnya." Fa'aqamani wara'ahu khaddi ala khaddihi. Naam. Lalu kemudian aku pun bersembunyi di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil pipiku itu berdempetan dengan pipinya Rasulullah. Masya Allah, mesranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Aisyah karena ingin melihat waktu itu ayat hijab sudah diturunkan agar kemudian Aisyah tidak terlihat oleh mereka maka ditutup oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil disandarkan pipi Aisyah dengan pipi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil melihat kepada orang tersebut. Naam. Dan Aisyah melihat kepada permainan mereka dalam keadaan mereka tidak melihat kepada Aisyah radhiyallahu anha. Wahwa yaqulu dan Rasulullah mengatakan dunakum ya bani Arfadah. Naam. Eh, silakan kalian bermain wahai Banu Arfadah. Banu Arfadah ini uh, julukan kepada orang-orang dari kalangan Habasyah, orang-orang Ethiopia yang sedang bermain pada waktu itu. Hatta idza maliltu qala sampai kemudian setelah saya bosan, maka Rasulullah mengatakan hasbuk sudah cukup. Qultu na'am, maka aku berkata iya sudah cukup. Qala maka berkata Rasulullah fadhhabi, pergilah engkau. Pergilah engkau. Maka di dalam hadis ini menunjukkan boleh seseorang itu bermain-main apa saja selama tidak menyelisih syariat. Kemudian faedah yang kedua yang bisa kita dapatkan, bolehnya seorang wanita melihat kepada perkumpulan para lelaki, ya. Bukan rajul ini, Bukan seorang laki-laki sendirian begitu. Ya. Terkadang ada orang yang berdalil dengan hadis ini bolehnya melihat laki-laki apa wanita melihat pada laki-laki secara mutlak. Akhirnya ustadznya diperhatikan, Wah setiap ikhwah yang mau datang diperhatikan semua wajahnya. Wah fulan panjang rambutnya, fulan botak, fulan kada kada diperhatikan. Mumpung tidak haram katanya. Ya mumpung tidak tidak haram. Lah, tidak demikian. Ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim." Katakan kepada orang-orang mukmin, mereka menundukkan pandangan mereka. Lalu Allah mengatakan, "Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna." Dan katakan pula kepada para wanita mereka menundukkan pandangan. Ya. Jadi asal hukumnya adalah ghadul basar. Menundukkan pandangan. Maka kita tidak membolehkan sesuatu kecuali yang dibolehkan oleh syariat sebagaimana Rasulullah memperbolehkan mereka eh, naam eh, melihat kepada permainan orang-orang Ethiopia tersebut. Permainan orang-orang Ethiopia tersebut tatkala mereka bermain dari kalangan apa sekumpulan para lelaki yang sedang bermain pada waktu itu. Wallahu a'lam bishawab. Wa qala al-Imam Abu Abdullah Ibnu Majah rahimahullah. Naam. Berkata al-Imam Abu Abdullah Ibnu Majah, haddatsana Muhammad bin Yahya qala haddatsana Abu Nuaim. Telah memberitakan pada kami Muhammad bin Yahya Beliau berkata telah memberitakan pada kami Abu Nuaim an Israel an Abi Ishaq. Dari Israel dari Abu Ishaq an Amir an Qais bin Sa'd bin qala. Dari Qais bin Sa'ad beliau berkata, "Maka kana syai'un ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam illa wa qad ra'aitu." Ya, tidaklah sesuatu yang ada di sallallahu alaihi wasallam aku illa syai'un kecuali satu waktu fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuqallisu lahu yaumal fitri. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beliau pada waktu itu bernyanyi pada yaumul fitri, ya, pada hari Idul Fitri. Kata beliau hadis ini sanatnya sahih. Naam. Amma tahdi'atu yaumal Id Adapun tentang mengucapkan selamat pada hari Id, faqad su'ila Syekhul Islam an dzalik. Ya, mengucapkan selamat minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya. Kabarakallahu apa? Nah, na'am. Barakallahu fikum. Uh, ataukah dengan ucapan Aidun Said kullu amin wa antum bi khair Nah, macam masing-masing punya ucapan-ucapan tersendiri e, di setiap negara biasanya. Nah, hukumnya pada hari itu ini telah ditanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Sebagaimana yang disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa tentang permasalahan ini. Fa'ajaba bima nasuhu maka beliau menjawab yang nasnya seperti ini. Laisa lahu aslun fi syariah bahwa perkara ini tidak ada asalnya di dalam syariat Waqat ruya an ta'ifatin minas sahabah annahum kanu yaf'aluna dan telah diriwayatkan dari beberapa orang dan beberapa orang dari kalangan para sahabat bahwa mereka pernah melakukan ini ya melakukan tahniah pengucapan selamat wa rakhasa a'immatu ka Ahmad wa ghairihi dan para para imam, para ulama mereka memberikan keringanan boleh dalam permasalahan ini seperti al-Imam Ahmad dan selainnya. Lakin qala Ahmad akan tetapi berkata Imam Ahmad, ana la abtadi'u ahadan. Ya. Saya tidak memulai mengucapkan selamat kepada seorang. Fa ini eh, ini ibtada'ani ahadun ajabtuhu. Akan tapi kalau ada seorang yang memulai, dia yang mengucapkan selamat pada saya, saya jawab. Naam. Wadzalika li'anna jawabat tahiyati wajib. Karena menjawab ucapan selamat itu adalah hukumnya wajib. Tapi menyampaikan tidak wajib. Naam. Dan beliau berkata pula, wa ammal ibtida'u bitahni'ah falaysa bisunnatin ma'muran biha. Adapun memulai untuk mengucapkan selamat, ini bukanlah sunnah yang diperintahkan pada hari Id. Wala huwa aidan mimma nuhiya anhu dan tidak ada pula larangannya, ya bukan dalam perkara yang dilarang. Faman fa'alahu fa'alahu falahu qudwah, maka siapa yang melakukannya maka dia mempunyai contoh yaitu apa? Sebagian para sahabat telah melakukannya. Waman tarakahu falahu kudwa. Siapa yang meninggalkannya pula, dia sudah mencontoh bagian para ulama. Naam. Ya. Jadi dalam hal perkara ini wasi' boleh seseorang itu naam siapa yang melakukannya tafadhal yang jelas tidak ada perintah sama sekali dalam Al-Qur'an atau dalam sunnah Rasulullah SAW, hanya saja datang dari sebagian perbuatan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sebagian mereka bertemu dengan yang lain mereka mengucapkan takabbalallahu minna wa minkum. Naam. Wa qaulul Imam Ahmad rahimahullah dan perkataan Imam Ahmad rahimahullah wa dzalika anna jawab at wajib yaitu ketika beliau mengatakan bahwa menjawab ucapan selamat itu wajib yushiru ila qaulihi ta'ala ini mengisyaratkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 86 Wa idza huyyitum bi fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Apabila kalian diucapkan selamat pada kalian dengan satu ucapan selamat, maka balaslah dengan yang lebih baik atau balas dengan yang semisalnya. Ya. Maka di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan wajib hukumnya membalas dan disunahkan lebih baik, ya. Minimal kita menjawab semisal dengan apa yang diucapkannya. Fa inna qaulahu karena sesungguhnya firman Allah bitahiyatin dengan satu ucapan selamat nakiratun fi siyaqil isbat. Kata beliau ini diucapkan dengan nakirah, bitahiyah. tahiyakan itu bentuknya nakirah dalam ilmu nahwu. Ya, dia tidak mengatakan at-tahiyah tidak dengan menggunakan alif dan lam. Ya, bentuknya nakirah fi siyaqil isbat dengan konteks menetapkan sesuatu. Sedangkan nakirah dalam konteks menetapkan sesuatu dalam ilmu usul fikih itu menunjukkan mutlak seseorang berbicara karena memang suara wanita bukan aurat akan tetapi di sisi lain suara wanita itu menimbulkan fitnah ya apalagi kalau dilembut-lembutkan Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala takhda'na bil qawli fayatma'alladzi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa." Maka janganlah kalian menundukkan perkataan kalian. Maksudnya menghaluskan kata-kata, ya. Oleh karena itu beda bagi seorang wanita muslimah hendaklah mereka membedakan dengan siapa mereka berdialog, dengan siapa mereka berbicara. Pembicaraan dengan suami itu tidak seperti ketika berbicara dengan orang yang bukan mahram. Ketika berbicara dengan suami dianjurkan, disunahkan seorang wanita itu untuk melembut-lembutkan kata-katanya, ya. Berkata-kata dengan kata-kata yang manis, dengan kata-kata yang indah, menghaluskan kata kata yang sehingga menggoda sang suami. Tapi kepada orang bukan mahram berbeda, ya, intonasi, pengucapan suaranya berbeda. Eh, naam. Oleh karena itu, masing-masing mempunyai kedudukan kita tentukan. Jangan kemudian semuanya disatukan. Di hadapan orang bukan mahram, suaranya merdu. Di hadapan orang yang juga mahramnya juga dimerdukan pula. Eh, naam. Sehingga terkadang dalam perkara ini menimbulkan fitnah. Dalam perkara ini banyak dari kalangan wanita yang menyebabkan fitnah. Naam, baik fitnah itu menje, yakni uh, menyebabkan para wanita dan demikian pula para lelaki wallahul musta'an maka janganlah kalian mem mem memperindah kata-kata kalian fi maradun maka akan rakuslah dan tamaklah orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya wa qulna qawlan dan hendaklah kalian berkata dengan perkataan yang baik ucapkan dengan perkataan yang baik tidak dengan perkataan yang kasar akan tetapi jangan ya melem, apa melemah lembutkan suara tersebut fal wajibu 'alal mar'ah maka wajib atas seorang wanita al-ibtiadu an kulli ma yuaddi birrajuli ila liftitani biha wa antasuna ardaha. Wajib atas seorang wanita untuk menjauhkan diri dari segala sesuatu yang bisa menjerumuskan seorang lelaki kepada perkara fitnah dan wajib bagi seorang wanita untuk memelihara kehormatannya. Sebab wanita adalah seorang yang terhormat, dimuliakan di dalam Islam. Mereka yang dahulu dalam keadaan hina dengan datangnya Islam ini Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam muliakan mereka sehingga Allah Subhanahu wa taala mewajibkan mereka tinggal di rumah tidak keluar kecuali dalam keadaan hajat karena terhormatnya mereka ya karena terpingitnya mereka untuk tinggal di dalam rumah saja Nam, yang dikhawatirkan kalau mereka keluar akan menyebabkan fitnah Rasulullah di dalam hadis yang sudah pernah kita baca almar atau aurah wanita itu aurat secara keseluruhan ya Seluruh tubuh wanita adalah aurat. Fa'idha kharajat ishtar syarfa syaitan. Kalau wanita ini keluar, maka syaitan akan memperbaiki pandangan-pandangan lelaki dan menganggap bagus ketika mereka memandang para wanita. Nah, adapun suaranya memang bukan aurat, akan tetapi fitnah. Ya, jangan sampai kemudian seorang ah ini bukan aurat, kemudian dengan enaknya kemudian dia berbicara dengan wanita, dengan enaknya dia menikmati suara wanita, dengan enaknya dia saling telepon menelpon dengan wanita. Dengan alasan apa? Kan bukan aurat. Subhanallah. Sudah berapa banyak orang yang terfitnah dengan sebab suara wanita. Berapa banyak orang yang terfitnah dengan saling telepon menelpon dengan para wanita. Ya. Nah, jangankan orang umum terkadang sebagian akhwat Allah musta'an. Ya. Para du'afaul iman terkadang seperti itu. Telepon menelpon antara satu dengan yang lainnya. Yang ini tentunya akan menyebabkan fitnah. Wallahul musta'an dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan satu bab itu bab itaqun nisa dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya karena memang ini bulan Ramadan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kesihan melihat orang yang berbekam di bulan Ramadan sampai mengeluarkan darah apalagi orang yang berbicara ya di bulan Ramadan ini perlu minum ya perlu ada sesuatu yang uh, memperbaiki kerongkongan, ya, menghilangkan dahaga. Maka oleh karena itu insyaallah anak kira cukup sampai di sini insyaallah. Mudah-mudahan majelis yang kita lakukan pada pagi hari ini dapat memberikan manfaat pada kita dan menjadi ibadah pula ya karena ibadah di bulan Ramadan ini mudah-mudahan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Hah, ada pertanyaannya. Nah. calonnya tetap tidak diperbolehkan berkhalwat karena itu bukan mahramnya. Oleh karena itu kalau ada khidbah, ada pelamaran lalu kemudian disertai dengan acara nazar harus ada yang mendampingi ya. Tidak diperbolehkan berduaan di satu ruangan apalagi ditutup pintunya. Yang demikian ini akan menyebabkan fitnah dan tetap termasuk ke dalam keumuman yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala yakhluwan rajulun bimra'ah na'am illa wa thalithuhuma asyaitan kecuali yang ketiga itu adalah syaitan tetap hukumnya umum Allah alam oleh karena itu kalau ada yang nazar hendaknya disertai dengan mahram ataukah tidak dengan khalwat ya tidak dengan cara khalwat yaitu ada akhwat lainnya ataukah ada ikhwah yang menemaninya wallahu alam Dulu Ustaz kata orang muslim menikahi ahlul kitab. Bagaimana dengan ayat yang mengatakan wala tangkahul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairan min musyrikatin walau ajabatkum. Ini uh, hukum ini mansuh ya. Hukum ini sudah terhapus dengan ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam surah Al-Maidah. Tafadhal dilihat sendiri. Bagaimana bila telah terdengar azan kemudian makanan masih ada di mulut, apakah kita harus muntahkan? Yang pertama yang kita harus lihat itu azannya. Ya. Apakah azannya itu meyakinkan bahwa azan tersebut yang menunjukkan masuknya waktu fajar sodik? Sebab sekarang ini ada jam azan, ada jam azan yang tidak bisa dijadikan pula sebagai dalil. Ya. Mungkin saja ada, ada orang yang baru bangun ngantuk menyangka sudah jam 5 padahal baru, baru jam 2. Kebalik lalu kemudian dia mengumandangkan azan. Naam, yang dilihat dulu azannya. Apabila azannya tersebut meyakinkan, naam, atau kaghalibud dzan bahwa muadzin ini dalam keadaan benar, naam, maka tentunya seseorang tidak diperbolehkan tidak diperbolehkan untuk makan lagi. Adapun yang sudah masuk ke dalam mulutnya, ya sudah dimasukkan sekalian. Naam. Adapun kalau sudah dikumandangkan azan maka tidak boleh lagi apa yang dipiringnya untuk diambil. Naam, yang dikecualikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Tirmizi yaitu air minum. Kalau sudah dipegang di tangannya lalu kemudian dikumandangkan azan sedangkan minum itu sudah ada di tangannya, maka boleh seorang itu melanjutkan. Tapi kalau masih ada di atas meja dan belum dipegang, eh naam, maka seorang tidak boleh mengambilnya. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lagi ada orang yang bermain-main kalau gitu saya pegang memang mantan. Pas adan. Lah. Nah, yang dimaksudkan orang kalau seorang minum tentunya setelah dia makan. Allahu a'lam. <clears throat> Apakah boleh, eh, apakah seorang akhwat sholat idul fitri apabila sholat idul fitrinya diadakan di lapangan, apa boleh kita pergi atau tidak? Wajib akhwat itu untuk keluar melaksanakan sholat idul fitri yang dilakukan di lapangan karena memang sunnahnya di lapangan kalau ada orang-orang yang bukan mahram maka mereka hendaklah menutup wajah-wajah mereka nah Apakah bernyanyi bagi anak perempuan kecil tersebut hanya pada hari Id saja atau bisa pada hari lain? Hanya pada hari Id saja. Nah, tidak pada hari yang lain. Hah? Iya, maksudnya ada munasabat seperti hari Id, walimatul urus boleh. Nah. Hari-hari gembira. Doa di dalam sholat dengan berbahasa Indonesia dan apakah dilafatkan atau berdoanya cukup dalam hati saja? yang afdal kalau kita mengetahui dengan berbahasa Arab sebaiknya kita berdoa dengan berbahasa Arab memang terjadi khilaf di kalangan para ulama sebagian ulama juga kalau nggak salah riwayat dari Imam Ahmad itu mengatakan bahwa berdoa yang dimaksud adalah berdoa yang sudah ditetapkan dalam sholat gitu loh nah seperti seorang ketika selesai uh, tasyahud Naam, lalu kemudian setelah berlindung dari empat perkara itu ubi masya, Berdoalah dengan apa yang dikendaki. Sebagian ulama mengatakan berdoa dengan apa yang dikendaki yang datang dari Rasulullah pada waktu itu. Naam. Tapi sebagian para ulama mengatakan tidak secara mutlak. Karena Rasulullah mengatakan dengan apa saja, berdoa dengan apa saja. Eh naam. Maka ini menunjukkan bolehnya seorang berdoa dengan apa saja yang dia inginkan dan itu wallahu alam yang lebih rajih bahwa seorang itu boleh berdoa dengan apa saja. Nah, kalau kemudian seorang ya tidak mampu untuk berbahasa Arab, wallahu alam boleh seorang itu berbahasa Indonesia. nah ketika dia hendak berdoa. Tapi selama dia mengetahui bahasa Arab sebaiknya dia menggunakan bahasa Arab. Apa perbedaan infak dengan sedekah? Enggak tahu. Apa ini? apa nih bagaimana hukumnya seorang yang apa ini oh bagaimana hukumnya seseorang yang belum selesai mengkodok puasanya dan telah bertemu dengan Ramadan berikutnya ia tetap tetap kodok itu berlaku dan tidak berkali apa tidak menjadi double sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang bahwa kalau sudah melewati Ramadan berikutnya akan berlipat ganda tidak tidak ada dalil yang menunjukkan berlipat gandanya cuman memang dianjurkan bagi mereka untuk mengkodok puasa tersebut secepat mungkin kapan mereka sanggup maka hendaklah mereka melakukannya Aisyah radhiyallahu anha dia tidak mampu melakukan dan mengkodok uh, Ramadannya kecuali pada bulan Syaban ya dia tidak mampu dia mengatakan karena alayhi fi Ramadan wala astati'u an aqdiyahu illa fi Syaban saya mempunyai puasa di bulan Ramadan, saya tidak mampu untuk mengkodoknya kecuali di bulan Syakban. Artinya kalau seorang mampu, maka hendaklah seorang itu melakukannya secepat mungkin. Sebab khawatir kalau kita memperlambat-perlambat itu akan menyebabkan tarakumul wajibat, ya bertumpuk-tumpuknya kewajiban yang ditimpakan pada kita. Apakah ada keutamaan sahur dengan tamar seperti halnya berbuka Memang ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ni'ma sahurul mu'min at-tamru, bahwa sebaik-baik sahurnya seorang mukmin adalah tamr. Tapi wallahu alam tidak belum nampak bagaimana apakah hadis itu menunjukkan diutamakannya ya, memakan sahur dengan tamr. Wallahu alam. Sebab pernah juga Rasulullah ketika ditawarkan cuka, beliau mengatakan ni'mal idam al-khal, sebaik-baik uh, lauk adalah cuka. Ya, dalam rangka untuk memuji makanan Naam, karena tidak ada waktu itu makanan kecuali cuka, maka beliau tidak pernah mencela makanan, bahkan beliau memberikan pujian pada makanan. Ya, sebagian memang ulama berdalil dengan hadis tersebut diutamakan pula seorang itu e, makan sahur dengan tamar. Wallahu a'lam bishawab. Nah, fadhal lihat kitab sifat saum Nabi. Apakah ada sunnahnya berbuka dengan tamar dengan jumlah ganjil? Saya tidak mengetahui ada sunnahnya ber apa berbuka dengan tamat dengan jumlah ganjil. Yang ada dengan jumlah ganjil yaitu ketika seorang pada Idul Adha ya di pagi hari dianjurkan bagi mereka sebelum keluar menuju sholat untuk memakan kurma terlebih dahulu. Di dalam satu riwayat ada tambahan wayak kuluhun nawitra dan hendaklah mereka memakannya dengan ganjil ya dengan ganjil satu tiga lima dan seterusnya dan riwayat ini pun diperselisihkan sebagian ulama melemahkan. Nah, Sebab dalam riwayat Bukhari tidak ada lafaz penyebutan ganjil itu. Ya. Yang ada hanya makan taman saja. Wallahu a'lam. Apakah setiap kita sholat witir disunnahkan membaca kunut? Tidak mesti, ya. Boleh kunut, kadang-kadang dilakukan tidak tidak keseringan. Naam seorang apa melakukan kunut pada kunutul witir dan tidak dikhususkan pada bulan Ramadan. Sekarang terkadang orang karena kunutnya pada waktu Ramadan sehingga orang menyangka kunut itu hanya pada waktu Ramadan. Tidak, ya. Hadis menunjukkan bahwa boleh pada waktu kapan saja di luar dan di dalam Ramadan yang jelas pada sholat witir. Naam. Wallahu a'lam bishawab dan uh, hendaknya perkara ini tidak dijadikan sebagai suatu kebiasaan. Wallahu a'lam. Nah, jika ada orang yang mau mengucapkan selamat pada hari terlebih dahulu, adakah dalil yang sahih tentang lafaz doanya? Dan kalau ada uh, Adakah jawaban yang berdasarkan dalil yang sahih? Yang anak ketahui yang dihasankan atau disoalkan oleh Syekh Al-Albani dalam Tamamul Minnah itu bahwa para sahabat apabila sebagian mereka bertemu dengan sebagian yang lain mereka mengatakan taqabbalallahu minna wa minka. Ya. Itu yang ada. Wallahu alam. Bagaimana dengan puasa Syawal yang dilakukan ya? Apa maksudnya nih kalau ada tanda begini? Terlebih Ya. Lebihnya. Bagaimana dengan puasa Syawal yang dilakukan terlebih dahulu? Iya. Terlebih dahulu. Sebelum mengkodok puasanya di bulan Ramadan dan bagaimana hukum serta kotam puasa Syawal tersebut? Yang jelas hendaknya yang dilakukan terlebih dahulu adalah kewajiban, yaitu mengkodok Ramadannya terlebih dahulu karena walaupun dia berpuasa Syawal tapi Ramadannya tidak uh, tidak disempurnakan, dia tidak akan mendapatkan pahala seperti yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Man shoma Ramadan tsumma atba'a sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian mengikuti enam hari eh, di bulan Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa eh, selama satu tahun. Eh, na'am. Maka hadis ini dikhususkan bagi mereka yang menyempurnakan Ramadan. Karena mereka Rasulullah mengatakan siapa yang berpuasa Ramadan, zahirnya dia menyempurnakan Ramadan. Maka kalau dia mempunyai qada, hendaklah dia mengqada terlebih dahulu lalu setelah itu berpuasa Syawal ya lalu setelah itu berpuasa Syawal adapun tentang keutamaan yang tadi sudah kita sebutkan seakan-akan dia berpuasa selama satu tahun penuh ya berpuasa selama satu tahun penuh sebab 30 apa berapa hari 30 hari Ramadan kemudian tambah Syawal berapa 6 hari berarti berapa hari semuanya 36 hari satu kebaikan Dikali berapa? Dikali 10 berarti 360. Itu hikmah yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah sehingga beliau mengatakan kenapa dikatakan puasa setahun karena satu amalan itu sama dengan 10. Jadi 36 kali 10 360 hari. Nanti insyaallah itu akan dibaca di dalam kitab Zadul Ma'ad. Bagaimana hukumnya seorang yang ziarah di kubur pada hari Idul Fitri yang bawa air? Yang jelas tidak ada pengkhususan ziarah pada hari Id ataukah pada waktu hendak berpuasa, apalagi dengan membawa air. Naam, orang yang di kuburan tidak kehausan. Allah dengan hamba adalah pada waktu saat sujud yang Anda tanyakan apakah pada saat sujud itu kita boleh berdoa dengan apa yang kita inginkan? Ya sama perselisihannya kembali kepada perselisihan yang tadi. Ya. Yang permasalahan berdoa. Allah a'lam bishawab. Afwan singkat-singkat karena ngomong terus. Sampai di sini insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu